Hari, silakan. Ya, saya nggak tahu apakah sekarang perusahaan-perusahaan gede itu sudah punya melebihi itu. Cuma selalu terlambat ya. Kenapa nggak dari dulu waktu mulai berkembang ini sudah dipikirkan ke depan bagaimana supaya nggak terjadi kartel. Nah, ini sekarang sudah terjadi kartel. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Kalau ya saya sih kan bukan ini ya, bukan punya, saya nggak punya usaha di sawit ya. Tapi ya cuma e, mengamati aja ya bisnis. Tapi semua sebetulnya kalau bisnis berkembang bagus ya kita mestinya ikut senang juga ya. Dari pemasukan pajak juga banyak, saya juga, uh, bisnis saya juga senang gitu ya. Tetapi memang harus e, sama-sama win-win solution gitu ya. Yang itu jadi kartel itu kan... E, sangat eh, merugikan juga buat tiba eh, negara, negara dan pasar juga eh, nanti juga ikut kurang bagus gitu. Jadi menurut saya itu juga kalau memang lahan yang sudah terbatas ya jadikan intensifikasi tanah itu optimal gitu digunakan untuk berapa meter persegi, berapa pohon yang bisa ditanam, kemudian buahnya juga menjadi desanya Jadi sudah mulai riset development di bidang kelapa sawit dan bagaimanapun juga memang harus diakui bahwa tanah itu nanti juga terbatas sama kelamaan bahwa ya, semua usaha itu harus ngerti soal itu ya tahu harus ada diatur juga masalah persaingan usaha dan sebagainya itu aja Bu terima kasih Pak Joni Pak John silakan ya selamat siang ya mau kasih sedikit komentar juga ya Nah, kelihatannya memang pembuat kebijakan kadang-kadang membuat bingung ya kesan tentang apa nggak dipikirkan di depannya gitu kalau udah terjadi baru padahal saat ini grup besar sudah banyak yang menguasai lahannya di atas 100 ribu hektar mungkin ada yang sudah 300 ribu nah seperti itu apa, apa yang lama mesti dikurangin atau kalau enggak kan tidak menimbulkan apa eh, kesan Uh, itu tidak mau merata ya kepada yang lain yang ingin mendekati angka itu gitu loh jadi mestinya ada ada apa satu kebijakan yang kira-kira fair untuk sama-sama atau mendekati atau ya. Nah seharusnya hal-hal seperti ini dipikirkan sebelumnya gitu. Termasuk juga seperti peran bulog yang saat ini pada saat masalah pangan udah muncul baru udah ribut sama-sama baru mencari solusinya. Ya itu terkesan kurang sama persiapan hal itu kan mudah-mudahan tidak terulang lagi nah sedangkan di sisi lain kan sawit juga sebagai satu komoditi ekspor yang sekarang menjadikan andalan kok Indonesia sudah ekspor uh, produksi sawit itu sudah banyak Malaysia kok nah kalau sebagian nanti uh, penguasa lain itu ada ada grup-grup dari orang-orang di sana juga bagaimana ya jadi tentang tindih nanti bisa membuat Uh, bargain posisi pemerintah sendiri jadi kalah kalau pada saat yang besar-besar itu ingin mengalihkan lahan dan segalanya itu siapa yang lebih bar kuat bargainnya apakah mereka yang sudah terbentuk itu lebih kuat atau pemerintah lebih kuat ya itu tadi eh, tujuan untuk menghambat kapitalisasi itu mungkin sudah agak gedung ya terima kasih Pak Jo Pak Hendy silakan hmm, jalan keluar uh, persen ego 0% subjektif eh, di jalan tengah lah, eh, yang dikatakan pemerintah itu ada benarnya juga eh, jangan sampai terjadi kartel yang di pihak asosiasi yang dikatakannya itu juga ada benarnya juga jadi ya uh, gimana supaya jangan sampai itu perekonomian rakyat di sekitarnya itu jadi sampai terganggu lah gitu jadi ekonomi di sekitar rakyat di sekitar eh, perkebunan sawitnya itu juga ya jadi terbantu gitu. Silakan Pak Billy. Iya, jadi sawit itu bukan kayak kita punya rumah ya, bisa dibatasin begitu. Saya kira 100 ribu itu kecil, jadi orang biasa kalau udah punya sawit itu kan tanamnya lama tuh. Mesti dia berbuah, baru kita bisa panen. Nah kalau dia nggak berkesinambungan nambah-nambah-nambah lahan, itu nggak efektif secara perusahaan. Dan juga kalau misalnya terjadi nggak efektif, pemerintah apa pengusahanya kekurangan laba, yang kena nanti juga penduduk sekitar sana, karyawan semua kena. Jadi pemerintah hati-hati lah. Harusnya mikir tuh dari awal, jangan orang udah mulai invest juga ganggu-ganggu gitu loh. Makasih. Pak Gilbert. Iya, selamat sore Pak. Silakan Pak Gilbert. Peraturan sih bagus Pak, 100 ribu, dibatasi 100 ribu hektar. Cuma apa percaya Pak bisa bisa berjalan peraturan ini? karena kan yang berbuat membuat peraturan kan maling semua pak ntar juga bisa kerjasama lagi pak ya kan kita tahu ini kan negara-negara kripto ya dimana mana-mana kan gampang diatur pakai uang ya kan peraturan itu bagus di sini peraturannya paling bagus di dunia cuma aplikasinya itu diterapkan itu diterapkan tidak ya kan nah itu bisa dimain-mainin itu ya kan peraturan sih bagus paling bagus di dunia ya kan cuma malingnya itu gitu aja makasih